itu cara untuk menilai kalian untuk dapat tugas cara untuk mengetahui apakah kalian mengerti tidak kalau mengerti pasti bagus nilainya kalau tidak jadi kita mulai dari konsep makro yang pertama analisa lokasi analisa lokasi sebenarnya analisa lokasi ada dua konsep sebenarnya kalau cara ada analisa lokasi dan site ada dua cara cara pertama yaitu cara kalau kita perlu menentukan lokasinya dan site. Maka kita harus melakukan namanya pemilihan lokasi dan pemilihan site. Cara kedua, jika site-nya sudah ditentukan. Itu dua cara yang biasa dilakukan di kita cara tentang analisa lokasi. Jadi, contohnya begini, Anda mau mendesain apartemen tapi tidak ya. ada kata-kata lokasinya. Ada biasa di belakangnya itu ada lokasi yang diletakkan jadi kayak apartemen di kota Gorontalo ya kan lokasinya sudah ditentukan bahwa di kota Gorontalo tapi site-nya belum ditentukan berarti harus memilih pemilihan lokasi dulu dan pemilihan site tapi kalau disebutkan bahwa apartemen di kota timur berarti tidak perlu lagi yang namanya lokasi yang perlu adalah analisa site-nya jadi analisa lokasi dan saya tergantung dari apakah sudah ditentukan lokasi, apakah sudah ditentukan site-nya. Kalau mau yang gampang, biasanya sering-sering kalian tuh sakit mau gampang, itu biasanya gini. Desain hotel dengan pendekatan struktur di daerah kota tengah. Berarti lokasi yang perlu ditentukan, yang ditentukan adalah site-nya. Ada juga penataan kawasan Danau Limboto Berarti tidak perlu lagi analisa site dan analisa lokasi karena sudah jelas di mana lokasinya, di mana site-nya. Ada juga belum belum ada penentuannya masih umum. Jadi apartemen di Gorontalo. Maka kalian harus menganalisa lokasi dulu yang di mana lokasi itu ada 6 BWK yang ada di Kota Gorontalo. Ada 6 pembagian wilayah yang Gorontalo. Dengan cari ada site-nya, dari enam yang terpilih itu cari lagi penentuan lokasi dan site minimal tiga lokasi jadi kalau mengandalkan lokasi minimal tiga kalau dua bukan pemilihan namanya memilih saya ingatkan ini ini seperti biasa kalian aktif biasanya analisa lokasinya hanya dua jadi yang namanya pemilihan minimal tiga pemilihan lokasi pemilihan site itu minimal tiga Jangan pernah dua. Kalau dua memilih. Kalau tidak terpilih A, tidak terpilih B. Tapi kalau pemilihan tidak terpilih A, belum tentu B yang terpilih. Karena ada opsi C. Paham ini? Ya. Jadi biasanya konsep sebelum masuk makro, sebelum masuk ke analisanya, biasanya ada istilah istilahnya latar belakang atau pendahuluannya. Jadi ada yang biasa bikin, ada yang biasa tidak. Jadi itu maksudnya adalah ah, sebelum masuk ke analisanya ada pendahulu menceritakan dulu Anda semua mau bikin apa. Ada yang bikin begitu, ada yang tidak langsung. Kalau di pendahuluan kita akan bicara tentang latar belakang kenapa harus dibuat tugas itu. Dalam artian bukan karena ini tugas dari dosen sehingga kami bikin enggak, tapi alasan kenapa dibuat hotel. Mungkin ceritanya hotel yang ada di Indonesia bagaimana, baru hotel yang ada di Gorontalo bagaimana. Dan akhirnya oleh karena itu hotel ini diangkat kenapa? Jadi bukan alasan karena tugas. Jadi seakan-akan ini kalian bikin proposal, kalau berapa orang sih anak, anak organisasi? Pendahuluan adalah apa yang anda ingin lakukan di dalam penelitian itu adalah latar belakang ada alasan kenapa mau ambil apartemen contohnya kalau di Jawa Kenapa ada apartemen? Karena lahan yang sudah mulai kurang sehingga diperlukan rumah tinggal yang bukan lagi bersifat horizontal tapi bersifat vertikal untuk menjawab kekurangan lahan. Tapi Gorontalo nggak mungkin kalian bicara begitu. Lahan luas. Berarti apa alasannya kalau mau bikin? Ini ada kaitannya dengan lokasinya kalian. Mungkin karena Gorontalo banyak tempat-tempat wisata dan tidak ada tempat-tempat untuk istirahat sehingga diperlukan suatu bangunan yang dimana sifatnya untuk tinggal tapi tidak menetap tapi dengan fasilitas fasilitas fasilitas fasilitas yang menunjang kegiatan itu contohnya latar belakang lalu muncul tujuan tujuannya apa yang kalian bikin ini contohnya untuk mendapatkan konsep makro dan mikro atau konsep analisa desain dari sebutkan judulnya kalian. Kalau lebih jauh lagi, kalau kalian sudah tugas akhir, itu ada istilahnya yang bahasanya pendekatan arsitekturnya. Pendekatan arsitektur apa yang kalian gunakan? Kalau itu tugas akhir. Di perencanaan tiga kita belum gunakan itu. Karena kalian baru mempelajari sekarang baru masuk di Nusantara, belum masuk ke barat dan timur barat timur lah banyak gaya yang muncul jadi untuk menganalisa lokasi ini sebenarnya sama menganalisa lokasi dan menganalisa sair caranya sama jadi ini contoh dari latar belakang kebetulan ini kalian punya sendiri yang sudah selesai baru ini salah satu konsep di mana site-nya sudah ada, sudah ditentukan. Jadi analisa site sudah ada dan sudah sebutkan dari awal mengatakan bahwa lokasinya ada sehingga tidak perlu lagi menganalisa lokasi dan menganalisa site tapi untuk kalian kita mulai dari menganalisa site kita belajar dari situ kalau ini langsung kalian harus punya pegangan kenapa di situ ditentukan kalau ini dia tentukan karena ada rasanya jadi sebut tapi kalau anda langsung tentukan mana danau dan danau mana danau yang ada di Gorontalo kan dua seandainya danau hanya satu maka kalian tidak perlu menganalisa lokasi site tapi penentuan site pemberitahuan saya bahwa saya nya di sini kalau itu lokasinya hanya satu tapi masalahnya kan ada dua gunung berapa kalian dapat jadi ini juga menganalisa lokasi harus satu wilayah dalam artian berbicara kota Gorontalo berarti yang kalian cari adalah wilayah-wilayah yang ada di kota Gorontalo kalau bicara tentang provinsi Gorontalo tapi masih menyebar kalau bicara provinsi Gorontalo berarti masuk Gorut Bolemo Kabupaten Gorontalo Marisa dan lain-lain kalau itu yang kalian lakukan, kalian harus menganalisis itu dulu. Baru masuk analisa site-nya, baru tentukan di daerah mana yang kalian mau gunakan. Itu minimal analisanya tiga. dan satu, bukan analisa analisa nama itu. Pemilihan lokasi, pemilihan site tidak boleh satu dan tidak boleh dua. Kalau satu namanya penentuan sudah ditentukan lokasinya kalau dua bukan pemilihan, tapi memilih. Tapi kalau tiga pusing. Ini salah satu contoh pemilihan yang bukan yang memilih tapi sudah ditentukan saja. Sedangkan untuk kalian kita akan coba mulai dari pemilihan site. Ini contoh dari pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi kebetulan lokasinya yang kalian ini diambil di bola mengusut rata jadi lokasi lokasi matris mesonya istilahnya secara luas sudah ditentukan tinggal pemilihan lokasi di dalamnya jadi contohnya kayak kota Gorontalo sudah ditentukan bahwa lokasinya ada di kota Gorontalo dan tidak boleh keluar dari kota Gorontalo pemilihan lokasinya baru ditentukan di kota apa yang terpilih jadi ini salah satu contohnya masih banyak contoh contoh lain jadi yang jelas bicara nilai lokasi kita akan bicara tentang makro dari lokasi atau makro dari tempat yang ingin kita analisa. Jadi kalau kita bicara provinsi Gorontalo, maka kita analisa adalah provinsinya. Kalau kita bicara tentang kota Gorontalo, maka kita akan bicara tentang kotanya. Tapi kalau kita bicara tentang Indonesia, maka kita tidak akan bicara tentang makro atau mikro, tapi besok meso itu lebih luas lagi. Jadi konsep meso itu hanya menunjukkan lokasinya berada di negara ini. Jadi konsep itu meso, makro, mikro. Mikro kan kecil, makro besar. Meso itu lebih luas. Biasanya meso digunakan bahasa itu digunakan di permukiman. Bicara tentang konsep makro tidak lepas dari dua pemilihan ini. Jadi hari ini kita akan kerjain. Anda cepat, Anda cepat pulang. Anda lebih banyak makan somai, eh, makan saya dulu. Jelas? Saya ingatkan, sistem resistensinya apa materi hari ini Anda selesaikan dan hari ini juga saya periksa. jadi tidak ada namanya titik-titik. Jadi kalau hari ini kalian resistensi, minggu depan tidak akan saya pernah periksa lagi. Saya ingatkan ini. Kenapa saya mau begini? Supaya itu temamu yang tidak datang hari ini atau datang tapi tidak kerja tidak enakan maju depan saja asistensi ini perkuliahan ada aturannya beda kalau kalian asistensi di luar apa kalau sakit mau diapa sakit kan tetap saya tidak akan periksa tapi ada pertimbangan lain kan sakit kecuali kalau sakit hati tetap masuk jadi kalau mau kalian sakit kalau betul sakit tapi jangan pernah tidak sakit mengaku sakit saya tahu. Sudah. Kita kita tunggu kalian kau sembuh sampai tahun depan. Saya ingatkan. Kalau ternyata gara-gara nggak mau dia kerja berpura-pura sakit, dan saya tahu, saya punya informasi banyak. Apa yang terjadi sama kalian semua saya tahu. Sebenarnya kalian sudah tahu bagaimana saya. Saya dapat informasi itu tidak disangka-sangka dari mana. Jadi kalau ada tidak sakit baru mengaku sakit eh, sakit saja tidak ketemu teman-teman ya kan mending tidak ada informasi alfa ah, daripada pura-pura sakit jadi ya, kita akan mulai bikin konsepnya kita akan mulai dari proses inputnya ini format konsep yang kita gunakan selama ini ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya bisa-bisa bisa kalian diajak Janda tiga, sekali keluar. Tiga, tiga, tiga. Tiga, tiga, tiga, tiga. Berarti kemudian nggak mau menaja saja. Semester dua. Ada. Saya bilang tidak. Setanya paham bro. Biasanya kalau bicara tentang lokasi, apa inputnya? Kita bicara input. Inputnya adalah apa? tujuan tujuan dasar pertimbangan kriteria apa tujuannya tidak saya tidak bertanya untuk apa apa fungsi dari tujuan itu gitu apa tujuan dari sehingga muncul tujuan itu itu bahasa tujuan tujuan untuk mendapatkan lokasi yang sesuai itu bahasa dari nenek moyang sampai sekarang dipakai untuk mendapatkan lokasi yang sesuai kan gitu? tapi yang saya tanyakan apa dulu kenapa harus tujuan di situ kenapa poin pertama harus tujuan kalau yang ini dasar pertimbangan kriteria dan terbagi dasar ya bisa kriteria dulu baru ada pertimbangan bisa juga dasar pertimbangan dulu baru kriteria tapi kenapa harus tujuan dulu jadi tujuan di sini untuk mempersempit jadi tujuan sini sebenarnya mempersempit mempersempit apa yang ingin kalian cari jadi karena tujuannya untuk menentukan lokasi berarti kalian di satu konsep ini mempersempit pencarian hanya lokasi kalau bicara lokasi berarti kalian tidak boleh analisa site-nya. Menganalisa site berarti pemilihan lokasi sudah selesai. Tujuannya ini sebenarnya untuk mempersempit. Tujuannya untuk dapatkan hasil, iya memang. Kalau tujuannya tidak ada hasil, percuma. Tujuannya Anda apa? Untuk mendapatkan lokasi yang sesuai dengan judulnya Anda. Maka Anda akan berpikir di mana tempat-tempat yang sesuai dengan atau yang pas untuk saya punya judul. Tidak mungkin Anda punya judul apartemen di pantai, Borandaan Anda ambil di teluk. Yang menjadi pertanyaan di teluk adalah apakah di situ bisa menjadi tempat wisata? Karena Anda punya judul apartemen atau bersifat villa di tempat wisata. Apakah teluk itu bisa menjadi tempat wisata tidak? Sama saya di danau. Danau di Gorontalo kedua danau Limboto dan danau Perintis. Pertanyaannya, bagaimana Anda bisa nyadar sehingga Anda menentukan danau yang mana yang sesuai dengan Anda punya? Contoh, anggaplah kalian mengambil danau Perintis. Danau Perintis kan bukan kecil. Anda akan mau pikirkan nantinya di mana saya akan letakkan. Apakah sepanjang danau Perintis itu saya mau letakkan? Ataukah ada istilahnya spot satu posisi di mana itu menjadi daya tarik di sini. Itulah konsep. Itulah akhir dan tujuan ini. Anda mau milih lokasi, outputnya kan lokasinya. Jadi tujuan fungsinya adalah mempersempit apa yang kita cari. Berikutnya, dasar pertimbangan. Apa dasar pertimbangan? Tersedia sarana prasarana penunjang, topografi dan yang baik. Itu seperti pertimbangan kriteria memiliki lahan cukup pertanyaannya sekarang memiliki lahan cukup cukup ini yang mana kalian kamu belum tahu lahan berapa luas lahan yang kalian gunakan kenapa tiba-tiba muncul memiliki lahan cukup kalau ternyata kalian hanya butuh 5 kali 5 nah lahannya itu 15 kali 15 lebih dari cukup ya sekarang pertanyaannya apa itu dasar pertimbangan apa itu kriteria Inilah dasar pertimbangan survei yang muncul. Di konsep ya, kita bicara tentang kriteria apa? Bila yang tepat, biasanya apa? Kalau kita bicara tentang konsep lokasi, biasanya sesuai dengan RT RW. Tanya sekarang apa isinya RT RW? Maka kita akan kembali yang namanya peruntukan lahan. Jadi dari perencanaan sebelum-sebelumnya bicara kota Gorontalo biasanya ada WDT wilayah pengembangan. Di situ kan ada di dalam nomor satu peruntukan lahannya untuk apa? Karena kalian punya peruntukan lahan adalah wisata, maka kalian harus cari wilayah-wilayah yang peruntukan lahannya untuk wisata. Karena itu dasar pertimbangan dasar kalian dasar begini, jasa dasar pertimbangan dulu berkriteria biasanya terbalik kriteria dulu dan dasar pertimbangan. Ya harusnya apa duluan? Kriteria ya. baru dasar pertimbangan atau dasar pertimbangan dulu baru kriteria? Ya. Kriteria dulu. Jadi kalau kriterianya lima, dan pertimbangan harus lima poin kriteria ya? sesuai dengan RTW katanya apa eh, lahan yang strategi baru terapi memadai apalagi dekat dengan otoritas kota biasa begitu kan kalau begitu ada empat poin di kriteria dan seperti harus berapa? empat juga. Karena setiap poin yang ada di dasar pertimbangan itu akan menjawab kriteria yang ada atau kriteria yang ada itu akan menjawab dasar pertimbangan yang ada. Jadi sudah RTW otomatis jawabannya adalah lahan peruntukan lahan harus ada di area atau di kawasan yang sifatnya wisata gitu tuh Jakarta lagi dekat dengan utilitas kota maka kita akan bicara tentang apa adanya jaringan telepon listrik air rel kota dan sebagainya sudah ditentukan nantinya di proses atau dalam analisis itu akan ada nantinya namanya pemilihan ada yang kalian bikin bobot ya kan? Yang dimasukkan ke dalam situ adalah kriteria yang ada. Bagaimana penilaian kriterianya? Bagaimana menilai? Selama ini kalian menilai bagaimana? Kriteria pertama biasa begini. Baru alternatif satu, alternatif dua, alternatif tiga. Baru biasa kita tulis keterangan satu dua tiga kurang sedang dan baik. baik. Sekarang bagaimana Anda menentukan bahwa RT satu itu adalah FPRW? FPRW, utilitas rutinitas dan fasilitas. Anggaplah apa? Hiu. Kerjanya adalah sesuai dengan RTRW. Sekarang bagaimana ditentukan bahwa alkitab saat itu dia kurang, sedang, dan baik. Bagaimana cara menentukannya? Ini adalah kriterianya sesuai sesuai dengan RT dekat dengan fasilitas kota view yang baik sekarang bagaimana menentukan bahwa algoritma saat itu yang kalian pilih dia masuk kategori apa eh peta peta tentang apa maksudnya bagian berapa ini satu satu dua alternatif tiga Tuhan menentukan bahwa alternatif itu bicara RTW dia masuk ke mana kalian kan sudah lakukan ini kan kalau begitu bagaimana kalian tentukan selama ini Dipercaya dua kemarin, bagaimana cara kita menentukan? Sip? Dilihat dari ini Pak Dilihat dari RW yang ada kemarin orang dapat itu dia tercantum objektif wilayah, wilayah ini dia terang-terang itu Pak dia terang Berarti bicara tentang RT sesuai dengan RW maka kita bicara tentang WP wilayah pengembangan, wilayah pengembangan. Ya. yang mana biasanya perizinan dominannya apa sekundernya apa jadi berbeda anggaplah perkantoran Biasanya perkantoran perumahan dan sebagainya itu kan yang kalian tahu peta kalau begitu kalau begini alasannya sesuai dengan RTW maka di sini apa ya kriterianya kan sesuai dengan RTW alasannya tadi sih menentukan menentukan itu melihat bulan pengembang yang ada kalau begitu dan seperti orangnya apa sesuai apa maka kita akan mengatakan bahwa lokasi atau RT RW yang digunakan adalah WP yang dimana memiliki sifat besar Ini menjawab poin ini. Ini sesuai RT RW. Bagaimana menganalisanya? Iya yang sesuai dengan RTW itu yang memang wilayahnya diperuntukkan untuk area-area wisata, area perkantoran, area apa. Maka itu dari situlah nantinya setelah kalian mencari tiga alternatif untuk mendapatkan sesuai dengan RTW, baru kalian bobot. Dan tiga itu apakah semua ada area wisata? Kalau ada, berarti semua baik. Berarti tiga tiga tiga apalagi utilitas dekat dengan utilitas kota maka kalian pertimbangkanlah maka jaringan telepon air listrik air bersih semua saja sekarang poin ini ini dia pertimbangan di kriteria kedua Kira-kira di antara yang satu, apakah yang kalian sebut di sini ada semua atau tidak? Anggaplah di sini kalian sebut ada lima jaringan listrik, telepon, air, rel kota, kemana ya kan? Kira-kira lima itu ada tidak di antara satu? Oh ternyata tidak ada di situ listriknya, anggaplah listrik tidak ada dengan rel kotanya. Berarti ada hanya ada tiga poin dari bima yang ditentukan berarti dia masih di mana? Sedang. Itu yang dua. Ada tiga, dua. Oh ternyata ada semua. Angka tiga. Ternyata angka tiga ada semua juga. Tiga. Atau ternyata tiga hanya satu yang ada. Berarti agak kurang satu. Masuk lagi poin ketiga lagi berarti jaringan ini menjawab ini ini yang biasa yang salah yang terakhir view yang baik ini biasa orang menulis tapi tidak tahu ayat apa yang harus dipertimbangkan di view yang baik kalau bicara view yang baik maka kita akan masuk bicara tentang apa Hah? Pemandangan. Jadi kalau kita bicara tentang kita bicara tentang sekolah, pemandangan dilihat maka kita akan bicara tentang arah ya kan? jadi bicara yang baik arahnya gimana maka kita pertimbangannya apa sih apa yang ada di sini oke jalannya bagus jalannya banyak jalan besarnya atau dia ternyata agak lu begitu jadi masuk ke arah masukkan lagi sini Bentuknya oh ternyata ada semua semua ke semua sembilan. kalau ada dua poin begini apa yang harus maka kita akan bicara tentang dan dua posisi itu dan dua ini lihat dari atas lagi anggap ini anggap ini satu ini dua ini dua berarti delapan delapan ini tujuh kalau begini posisinya ada delapan dua ya kan bagaimana menentukan ternyata bobotnya ada sama kita akan kembali lagi ke sini. Poin pertama di RTRW. Maka kita akan melihat dari poin pertama dulu. Poin pertama sama semua tidak. Kalau ternyata ada beda satu, yang kata ini yang sama berarti ini yang kita perhatikan. Kalau ternyata dari poin pertama saja sudah ada yang beda, maka yang dimenangkan adalah ini, angka tertua. Karena peruntukan lahan sudah lebih unggul daripada alternatif ketiga itu kalau ada yang sama oke okay? otomatis outputnya lokasimu alternatif tapi ini masih bicara tentang bentuk yang makro pemetaan yang makro belum bicara tentang jalan apa di kalau kota Gorontalo kita masih bicara tentang kota selatan, kota timur, kota barat, kota apa. Belum bicara jalannya. Kalau bicara tentang Said, sama analisanya, tapi yang kalian analisa adalah apa? Alternatif yang terpilih. Jadi apa yang kalian dapat di lokasi outputnya itu yang kalian bawa ke analisa setnya. paham? paham ini? Oke. Okay? Kalau begitu kita mulai kerja. Oke. Okay? Setelah kalian kerja konsep, saya akan tunggu sampai jam 1. Tapi kalau ada yang diselesaikan dalam setengah jam, datang stay para kalian pulang. Tapi mungkin saat ini kalian tidak bisa kerja di studio karena ada, ada, ada kalian yang baru mau datang mau mereka bersiar studio dan mereka mau diikutkan nih garisnya sehingga cek dulu di C1 kalau ada masuk situ oke kita ke sana aja tapi kalau ada mau tetap tinggal di sini tinggal sini aja paling sekedar tahu di suruh keluar dulu